Bismillahirrahmanirrahim wal makola tasi'atu wal arba'un. Utai maqalah kang kaping 9 wal akan lan 60. Iku an ba'dil i sangking sebagian pira-pira ahli hikmah, ahli ilmu fikih. Utai maqalah kang kaping 9 lan 40 iku an ba'dil hukama'i sangking wong-wong sing sebagian wong-wong sing ahli fikih. Radhiyallahu anhu. Utayana dawuh ngene rupane dawe ba'dul Fukama. Man arafa wa lam yakun lahu ma'al khalqi Man ni wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah. Wong sing kenal Allah taala lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman apa ma'al khalqi sertane makhluk. Apa ladzatun apa enak. Wong sing kenal pangeran tenan mesti ambek makhluk liyane wane. aneh. Aneh iku maknane ra enak. Yo wong seneng jagongan ya alamat tuh. Mak Kiai kok seneng tamu ya alam. Ya alamat apa ora aku ora usah. Alamat ya alamat. Ya, tapi ora suhu tuh ni wae seneng tamu, seneng binawa. Sing elek nak seneng duwihe ngono Li annahu krana sak temene man sing arafa wa hayu lam yuhibba iku mesti ora seneng sapa man arafa wa ghairu wa ing liyane Allah taala. Wa man par wong arafa iku kenal sapa man ad-dunya ing dunya ngerti bi annaha lan sak temne dunya faniatun rusak lam yakun mongkora ana iku lahu kediman fiya ing dalam dunya apa rohbatun apa seneng wong sing ngerti dunya iku bakal entek bakal rusak iku wis ra iso seneng tenanan balik taro balik milih sapa man adaro ing oma al baqiyata ingkang abadi wa amilalan nglakoni sapa man laha krana adaril akhirah Waman tesapane wong arofa iku kenal sapa man adil Allah ing adil Allah taala lam ya taqaddam mongko ora bakal maju mana ini maju ngadepi ilahi mareman sopo al khosma u pira-pira musuhe elam eh, yudilu tegesi ora podo madep sopo khosma alih ing atase man anau kron sak teman sing arofa adilah wa ikut taroka ikut teman-teman ninggal sopeman man ninggal al khusumata ing percekcokan atau perpaduan Mesti ngaten nih, wong sing yakin nek Allah iku adil, Iku ora bakal musuhe iku marani dekne. Mergo dekne dari awal wis nyerah, wis nyerah wis peh-pehan kok. Ora diadili penge pangeran. Akhire musuhe ora nuntut wong dikai. Anak jadi wali lakoni gitu. Jadi siji nak kenal Allah itu rasa seneng makhluk. Jadi aku seneng kue itu mergo diutus Allah seneng. Seneng nak kue wong ngaji. Tapi rasa seneng kue mergo kue itu kriminal. Gitu. Jadi mergo Allah ngutus wong alim kudu seneng saat ini. Allah ngutus santri seneng kiai ini ngono to ono masalah makhluk makhluk ono jasa sosial ono servis sosial ngomong aneh LSM aneh aneh Waman arafat dunia lam yakun fiha rohba wong sing seneng dunia, itu mesti rapati seneng. Pengerti nak dunia itu bakal rusak. Wani masyhur wonten tiang sufi ketemu kancane gawe omah. Omahe ditotok jare sufi, kowe apa-apa nata omah. Oh pangerannya direncana no ngancur dunia, oke malah direncana otom. Tapi orang makom, mau nembel itu seram makom. Pokoknya ngaji, udah seram usah dilakoni. Lakoni harga mau bujuni. Ya orang ya, sufi itu liwat ketemu kancane bangun rumah. Takok iki bangun apa bangun rumah. dalam rencana Allah itu dunya apa dihancur kok malah kok. Nah, nah sing ngurung dia mati anggap baik sufi ya. nah umai kadung ngapi, anggap baik kadung. Ini makom-makom wali-wali, dia rasa melo-melo, mulai ngaji, no? Ngaji itu ben roh, roh itu ben lumayan, orang itu bisa ngelakon. Makomnya rada di wali-wali. Elam eh, yuk bilu alaihi li anahu kotaro kalbusumah. Kama kola kaya oleh dawuh Al Hasanu, sapa Hasan Basri Wah, man arafa wa ahabba. Wa man arafa dunia kariha. Man desapane wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah ahabba mengko mesti seneng sapa wong ing Allah. Wong kenal Allah tambah seneng. Tapi waman disapane wong arafa ngerti sapa man adunya ing dunya kariha mengko mesti gedeng sapa wong kan dunya. Apa kowe tambah roh dunya tambah oke, <laughs> wae kesawali blas. Ya. Dunia paling nemen itu bukan duit kang pangkat. nak duit itu sepeda. Wong wedok itu Paling parah itu pangkat. Mereka nak misalnya orang seneng wong wedok. Paling banter. Ini bayang wong soleh. coba bayang sing soleh. Paling banter gue wayo. Wayo nak diujar-ujari terus biasanya ya pegatan. gue wayone pegatan. Tapi nak seneng pangkat, itu seneng memperbudak orang lain, seneng mengatur pikiran orang lain, seneng membolak-balikan hatinya orang lain sehingga hisapnya itu lebih berat. Hisapnya itu lebih berat karena dia mimpin orang lain dan oh, logikanya bolak balik. Misalnya, misalnya saya di partai yang mayoritas itu fasek karena saya orang alim bisa saja membolak balikkan pikiran. Nak partai wis bener, yo ya keben. Nak aku neng kono orang nguyai segoro, tapi ki partai ra bener, butuh pembina. Yo ya aku itu Wong mulai rubah. masuk akal juga. Paham? Utawa kowe wong pinter ning partai sing wis bener. Yo dia alasan wong bener, yo mesti panggonane bener. Utak utak bola wae wae. Artinya kalau kamu tidak tanggung jawab nih Allah itu lebih ber. Ono wong seneng di santri akeh, alasannya bermanfaat wong aja. Ono sing rasa seneng di santri, alasannya buat diri ya, buat diujuk. Mimpin orang itu erot. Eh, tapi kalau dia punya pilihan, kemudian dia yakin bertanggung jawab dengan kersane Allah di monggo. Tapi yo nomor satu dia membayangkan wani tanggung jawab dengan kersane Allah Subhanahu wa Titik. Selain itu tak itu bisa dibolak balik. Ya wow, karena kebenaran Allah Taala itu kita tidak pernah tahu. Sing hakikat itu tidak pernah tahu. Misalnya ternyata anak santri nanti tua neng pondok, alasannya ngitmai pondok. Oke, ngitmai pondok itu baik. Tapi di saat yang sama mungkin dua ibu sing wis rentah, sing butuh bantuan santri tadi. Iso wae Allah bahasa nongin. Ya Allah, demi ning pondok jadi pengurus wae, ngembaro boke kepleset ning omah ngetokno wedhus dhewe isa-isa. Jadi statusnya dia tidak ngitmai pondok tapi membiarkan ibunya beraktivitas sendiri. Nah, atau sebaliknya, Ketika santri tadi yang manfaat di pondok nurut ibu, eh soal ibu itu salah pangeran demi egonya ibunya, anaknya tidak berkem. Kita tidak pernah tahu dalam hal-hal kebaikan. Makanya ada pepatah di ilmu tasawuf tersesat di jalan yang terang. <laughs> Maksudnya tersesat di jalan yang terang. Sama-sama kebaikan, tapi menimbangnya itu ya tidak gampang. Menimbangnya juga ada. Misalnya saya sekarang ngajar di Jogja, ibu saya sudah sepuh dan kalau saya pindah itu e, mesti berat. Tapi agar saya bilang mau ngajar ya oleh sesuai suwi. Ya sudah status saya mungkin di sini ngajar dan saya mesti pamit. Karena tadi ketika meninggalkan seorang ibu yang sudah sepuh status kita ini ah, jangan-jangan tidak mubalek peninggal ibu kemudian nak demi pidato saya mulai-mulai Nunggu ibu rantok, nah izin tok wah malah perkara bisa. Ya jangan kritik uang, ya jangan rapi. Ngaji kan iki us gampang ya kok. Penting umat ra jelas itu. Ya, Mulane kena di umat medhit sing syukur, iku marai ikhlas. Kene umat lomo iku marai tobat. Tapi nak di umat lomo, ya sing syukur iku nunjukno nek wong alim kerumat. Jadi delok apik kabeh. Lah nak di umat alhamdulillah dadi keluar kula umat. Nak di umat lomo alhamdulillah Gusti ternyata wong alim ya mesti ana sing kerumat. Ya nak semaka ngono wali ya. Tapi nak orang ngono serasa daftar. Sabet apa? Tak terang lagi. Memang berat. Rasulullah itu kan akmalul khalqi, orang terbaik. Dan Rasulullah mengajarkan orang itu birul walidin, terutama ibu. Uwais Al-Qarni itu menangi Nabi. Saya ulang lagi, Uwais Al-Qarni itu menangi kaji Nabi. Kok kira orang menangi? Beliau seperiode dengan Nabi. Tonggo-tonggo kabeh sudah suan kaji Nabi. Mangis, Nangis anak nangis. Karena diceritani wong do ketemu Rasulullah. Tapi setiap pamit ibu ibu, ibu ibu egois banget. Ibu ibu, al ibu egois, pol egoisnya lecung cung. Dulu kan jauh ya, artinya perjalanan kan mesti lama. Posisinya di Yaman. Gila di Irak, ya Yaman lah ya, itu Yaman atau yang dekat perbatasan Irak atau ya, pokoknya kawasan situ. Pokoknya atuh. Ibu e ora mau wangi wae sapa. Ibu e ku nak ben ditinjuk gendong, ora mau nuntut, dong. Akhirnya wes Al-Qarni iktifa ajaran Nabi piye piye ngapi ibu ibu ajaran kanjeng aku ora ketemu nabi tapi ngelakoni ajaran Iya Ibu gati nih ibu wabeh kancane tanggane dosoan wasal alkorni wasal alkorni tapi apa yang terjadi justru ketika khalifah kaji nabi sepuh-sepuh sering ngendikan ya Umar khairul kurun uwes alkorni Subhan periode terbaik ono umatku jenenge uwas enak ketemu jaluk dulu Jari kan jari Umar. Kalau ketemu deknya alamatnya nopo deknya itu tahu dek penyakit baros. Yuk ngilangi pangeran terus dilangi kabeh ilah mau diadirkan kecuali sak koin. Kok pangeran itu senengannya gak iling-iling anak ilang belas sawangannya kok nanti penyakit. <laughs> Nak wong soleh kok penyakit sawangannya kok dungannya ramah anti. Jadi pangeran. Lalu kayak pulau barang itu salah nopo kalau nu ngomong dungo mah anti. Tapi kalau itu nggak kadang ramanti, termasuk dengan anak ramah dia. <laughs> Mereka nak mandi, kok berarti aku tidak tanggung jawab pangeran nunggu gara-gara butuh anak suge suge saya ini satu itu Itu salam kan. Nanti kalau seneng nak ramanti, mesti over nak kayak mandi suge, over tak jamin. ya orang ono ya. Terus wonge itu minta ini biru, boy disifati bi nabi. Orangnya dulu hidup di Korea, sekarang hidup di sini. Makanya saat tadi ngeper ya, Yaman dan Irak memang kalau e, kalau dalam tradisi bahasa Arab itu misalnya saya Mahfud Atur Musi Sumal Maki berarti lahirnya di Termas tapi hidup dan matinya di Mekah jadi itu memang ada aturan eh, surah saya mikir mau tapi ini kan disiplin ilmu makanya saya utarakan Ibnu Hajar Al Madani Sumal Maki dulu lahirannya di daerah sana tapi kemudian hidup di memang itu ada aturannya dalam ilmu nasab Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi. Tapi malah dipuji Nabi orang terbaik di era tabiin adalah Uwais Al-Qarni. Dan Nabi pesan ke Sayyidina Umar kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia. Singkat cerita, ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, saya ulang lagi, ketika Umar jadi Amirul Mukminin tentu Rasulullah sudah wafat. Sudah intakola ilar rofiqilah ala kalau dalam bahasa resmi orang-orang soleh itu nggak boleh membahasakan Nabi mati, tapi istilahnya intakola ilar rofiqil ala. Jadi Nabi sudah dipindah di alam yang lebih tinggi. Karena kita tidak boleh berkeyakinan Nabi itu meninggal. Bal ahyaun un rabbihim Kalau mati syahid saja biasa berstatus ahya, apalagi Nabi. Tapi gue gue barang ini Nabi meninggal ya sawah, bahkan maulid dong ini Nabi meninggal ya sawah. Aku kadang ya nangis ya, anak balik kue keliru, menaik mati. <laughs> Tapi um balik aja, dan usah uni-uni ini paham Tapi kita yang punya tradisi ulama, bahasa itu tidak boleh salah, paham ya. Tapi pengen gendaran ulama, melok bahasanya ulama. <laughs> Nabi bisa apa? Intakola Ilar Rofiqil Alam orang lali <laughs> Latihan ngalim kepleset <laughs> Panjang KW no Tetapi <laughs> memang gak boleh ini uang mati saya biasa Saya oleh darani mati Ora oleh ini pengiran jelas wala taqulu lima yuk talu di sabilillah amwat. Man nggak boleh membahasakan bahwa mereka itu amwat. Bal ahyaun inda Faida kana syahid min awamin nasela yuqalu mayyit. Fa kaifa taqulu fi Rasulillah annahu mayyit. Nak syahid biasa wae ora oleh barani mayyit. Iki Rasulullah barani. Mulane bahasane napa? Intakola ila rofiqil. Utawa wafat lah, wafat itu sedengan. Kemana nih wafat itu nuhoni, nuhoni itu sesuai waktu. Lainnya darah wong mati itu tuh via. Ya. Ini wafat itu jatah waktunya sudah wafat, sudah pas. Ini disebut mati ku wafat. Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qata alihal mauta wa yursilul oh. oh kan alim, ben ono bedane ngaji aku yo ayo berarti be. Mangke nak alim ya bebo. kau niru wong alim yo ya, barokah. Jadi nek iso soleh niru wong Saya Saiki alim yo ya, niru. Tapi ku lucune nak niru wong alim dagem melete ya tak baleni ya. Nek raisa soleh kan niru Soleh, Niru wong soleh itu ibadah. Mesti nek ora niru nek alim ya niru wong alim. Niru ini, <laughs> Tapi aku <laughs> yakin aku kuat suwe mesti. <laughs> Karena mesti keblinger. <coughs> Ketika Nabi sudah tadi sudah wafat atau intakola ila rofiqin Nah, kue raiso bantah pulau misalnya, tapi Gus di Quran istilahnya itu apa imata itu beda. Quran itu dawe Allah, Allah itu di atas Rasulullah sehingga gak perlu sopan. Pangeran itu atasannya kanjeng Nabi. Jadi nyeluk Nabi ya, ya Muhammad. gue niru-niru muni ya Muhammad. Anut Allah ya, ya bocah geblek ya. Ya masa bangun di belaku ya bahan. Oke udah aku kuat, aku alat ngawur. <laughs> Bocah kok Jawa. Ya kabeh kok aturan bocah kok orang ora iso mikir. Lewo, iya, wong-wong Firqa saiki yo ngono, ora oleh muni Sayyidina Muhammad kok nabi nglarang latu sayyiduni kabeh wong yo nglarang umatnya sopan berlebihan. Tapi umatnya yo tetep Dulu Nabi itu melarang kalau ada beliau liwat itu sahabat berdiri. Nabi yo melarang lah taku mukama taku mula ajim. Mungkin nak ketemu aku jangan kau wong ajem Tapi sahabatnya tetap. Nah. Sesuai Nabi yuk aku hati ngeloroi, sesuai Barno. <laughs> nah ketika pada akhirnya Nabi ngembarno itu kau usul fikih mengatakan intisalul awamir mukodah apa sulukul adab mun alam disalil alam. Jogo adab itu no dibanding nuruti pren. <clears throat> Masih yo bangun ya sering misalnya hak kena arena itu rasa salam misalnya sakarmu kapan wae. Tapi itu tetap jogo jarak ketika waktu bayi lula atau waktu sibuk. Ya kafe, Lah makanya ana kok di jaga no ngalah, no print. Ya kafe nabi, masih aku yo ya sering ngomong mbek kan tapi nabi aku biasa wae. Tapi Rugen tetap sopan, nggak mau ya dulu, bebo buat tenan. <laughs> Gak penting tenan ura penting. Zaman akhir butuh tenan barang serabut. Si gue gue tok wis cukup. Aku pokoknya nama salah ngadepi wong tak nut Imam Syafi'i. Jos tenan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disewani wong loro. Sing sitok ku sop. Loro-lorone sopan kan ning sopan. Bareng mulai sing sitok ngrasane eh, sapi jebule ngene-ngene. Pokoke mau banyak ngene sapi, jari sapa alim alama ah, jebule kelakuane ngene-ngene. Terus sing sitok itu cerita nih Imam Syafi'i. Ya Imam anak, kula nu kecewa mbek tiang di wau. Nak dengar penjelasan di lho, neng bareng ning jopo ini jenengan seram nabi nggih. Tapi Imam sapi, lah iya berarti aku hebat, aku wibawa, jadi dengar purawani, ra wani. <laughs> Dadi enteng enteng Imam sapi, Berarti dia ini ning dengar ra wani ning guri. Jadi nah. aku hebat, aku wibawa. Nanti sing gedeng ora wani ngetokno gedenge. jadi <laughs> Imam Syafi'i cek wong gampangnya syukur. Yura ora dijerok no, Wong iku piye-piye gak. Lah iya berarti aku hebat. Jadi ulama ya ibu bawah ini. <laughs> Sudah tahu menang ya dari modelnya. Kan tuh apa baru? itu. Wah nak bujumu kok nurut bariku balik lo berarti kau bawah. <laughs> Soalnya uringku cari Imam Sapi ganteng ya. Jos mau Imam Sapi. Masalah dunia itu dianggap. Emang eh, aku gak tahu tak kok. Apa sing dong aja aku nengguri toa cek toat cek Nyata <laughs> Nyatane neng Arab bebo makna nih. Wes ora repot. Senengannya kok mikir sing Sandro Kusnudon nak wis nganti wong maknani ya berarti wong bingung nak wis. Utawa wong tenanan belajar kemungkinane loro niku. Utawa nganggur berarti kegiatan. Pokoknya Jadi ulama-ulama di sini nganggap dunia itu udah sepele. Saya kira orang dunia itu toto. Di umat kok ono sing ra ngaji, ono kok ora ngaji. Apa katut kiai Oh, <laughs> Ono kiai pikir tekin. Kok orang ono pangeran. Ini ngaji demi pangeran lah itu, itu ngaji kok ngono ngono ngaji yo. Aneh-aneh. gua orang orang pangeran beres. Tutup betul. Sembrono. Bukan uwas malah enak wiridan. Apa dewi aneh kamar malah ra kangelan. Ada-ada orang Jogja. Aduh ya raka ngelan. Nah, kula kembali mulang teng Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus teng Bodhe kula di Menara Bodho Damaran. Jam 4 itu sama masih di Kudus. Terus jam 5 travel saya itu jam 5 dari Pati. Terus ke Pati. Jam 5 naik travel ke sini. Ya saya rumah umat umat ini itu serah perlu ditakokno. Aku mau ngeliat bang sapi. <laughs> Ya aku bawa. Jadi dengar aku gak wani. Enteng itu apa? Imam Safi nanya nonton wong itu koyok bunga simper berduit. Jadi cari Imam Safi, wong itu api kadang api mau didelok. Koyok bunga mawar simper berduit. Iku lamsun ida nazarta nabuk delok iku halus tapi engko syaukun ida lamista tapi ri nabuk cetu nah, kadang manusia ku keliru wong apike tangga apike wong liya mesti delok kok nah, sawang sinawang apik kabeh husnuzon kabeh lah kowe kadang milih akrab mbek wong sing mbek pangeran wis didesain ri ya kroso kowe ngerasa akrab utang bareng ra oleh gremeng jare akrab tak utangi ra sing ngongkon nyekel iku sapa mawar iku didelok blok goblok aja dicekel cekel yo perih wong ono. Iya, iya, iya. Tapi ku ilmu ne. Dadi nak pantes e didelok yo delok. Ora perlu. Kalau kula mbek bupati akrab mbek gubernur, tapi aku ora pantes e dicekel apa didelok yo. <laughs> Ya tak takoki, Pak iki jenis sing piye? Jenisnya dicekel yo dicekel, jenisnya didelok yo. Delok. Ini mulai ngaji, ben utek bener. Nah kita ini kadang berlebihan ngelola umat ini dianggap ya didelok ya dicekel. Lu wong itu urusan dhewe-dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis semuanya sing ayu. Dia baturi aku turu be aku, aku mumpung ning Yogyakarta. Ya ana sing mikir, waduh wayah. Ya, ya kan remeng. Sing ana bojone elek ora tak hitung. <laughs> Ngamale gampang. Artinya barang apik we ganggu pas bujuni arab arab sing lanang turun nih mak, pas sing lanang kon batu iki ini itu kan masalah dan saya merasa gue nang Mulai gue lek wong sing bojone wae ra gelem lha iku. <laughs> Oh sing kuwi sapa ra ro ora Aku aman apa? gue tak nanti cerita Wes al Wes al singkat cerita sampai Rasulullah wafat atau inta kola ila Nah wafat masih bagus. Inta kola ila niku ah, buatan kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Korn, Koran itu kampung halamannya sini, Uwais pasti ditanya, hal fikum Uwais al Korn, apa di antara kalian ada Uwais al Korn? Lama-lama sangking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden. Sesuai takoh Lima daya Amirul Mukminin. Kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jari sopo. Was al korni itu gendeng. Karena di kampungnya dia, dia itu nyon saya tapi juga tiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari bitih-bitih itu semacam pelonco, kerai, nenggoni zabel zabel ini cara mereka kata sini. Kotoran apa apa jenis. Sing bebuan bulan tleteng tempat sampah di sana tempat sampah <laughs> apa sing guri omah di bebuan kotoran macam-macam tapi orang di sana tempat sampah eh mas bala udah orang Arab Jogangan ya jogangan. Wis ora ono tempat sama. Koyo tau sugih juga. Lama ono tempat sama. Ora ono. Tempat sampai wong mapan. Om aku ora ono. Tempat sama wong engke enggak mana wong saiki ono sampah organik to. Kaca apa nih? Kertas. Kertas wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah ini jadi wali kutub terbaik di era tabi ini pak ibu amale ngeten nak mbok dia. Dekne misalnya di beras sak ah, kilo, tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetep rugi nih rugi. rugi. Wis ora bakal dadi wali koyo sinten? Paling wali nikah. Iku mesti yang kerja anak wedok ya. Lan kula niku Mulane nak sing anak wedok ngaku wali yo ya, Dia anak apa? Wali nikah maksudnya. Dia itu amalan yang tadi rumah Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisap. Misalnya gini, dia baca di beras kilo. Bengi itu no. Kau duitnya karek satu sewu ya no. Alasannya, Gusti saya tidak ikut tanggung jawab dan tidak mau menerima hisap nanti kalau ada orang kelaparan jenengan nyalano loh, mergo loh di beras kok nawong. Jadi cinta no ben sok ben ra hisap Ono melarat kok ora pakai berat. Kulo ora duwe. Jadi ya dake, artine ya dake. Nah akhirnya resiko nopo dekne ora rawani di kelambi loro, kuwatir nek di loro ono wong raklar tuku klambi Sementara dekne ini di kelambi saya, ya mau sih nah, akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas ikut najis, ya Jumatan. Mereka ini pikirannya putih. Lah malah aku jauh tiru ya. Mau niru apa bakal jadi wali kutub pak. Paham? Wes walhasil lah dene yang mau mangan barang sing diperebutkan. gagangan senajan toh halal sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah, artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mau jadi tiru tak bulan balik. Jadi Jadi kan cerita wong soleh apa perlu niru kan. Mau penting seneng wong soleh apa perlu niru, soleh ini ini ora perlu tiru. Niru soleh sing suge, sudah kok Abu Bakar, nah itu tiru. Nah. Tapi suge sih, podo angel lah sini. jual anak Abu Bakar sing ngamal yang Nabi, syaratnya suge sih. Lo umur umur sakmene ya abot. Lo ngamal Abu Bakar yang Nabi kembali, ya kang ora terima. Lo nanti ngitung sudah kok si Dinasman perang Tabuk itu sekitar 16 miliar. Bapak orang ya sewu dinar. Ayo hitung ya. Sewu dinar, sing dinar itu sewu dinar. Padahal sak dinar 4,2 gram. Berarti kalau saya dinar sekitar anggapnya 4000 gram. 4000 gram kok gawe 500 sewu wis. 2 miliar. Ya. Pokoknya miliar tahu su. Ya nyumbangi Usman yang pernah tabung itu sing rupa emas, belum jaran, belum untung itu 1000 dinar. Sak dinare 4,2 gram. Pengno. Jadi ya? bisa usum Nabi, kurang usum salam tablet sak juta rong juta miliar. Siapa yang niru ngono? Wah niru gue Gus, dia suka se. Milih dia pemangan. <laughs> Ayo milih. Nak niru Abu Bakar suka se, nak niru Wes Korni. Mangan apa? Ini sampah. Niru aku yuk ya kudu alim, ayo angin meneh. Ayo niru sopo sih. Yo ya jadi diri sendiri, berani. berani jadi diri sendiri, hebat. Jadi saya kejar kau berani jadi diri sendiri hebat. Singkat dia itu ilmunya gitu. Pokoknya nggak boleh atau nggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah bisa. Jadi persis kancing Nabi, kancing Nabi itu angger dalu, badai sehari kok dia duit saat dinner, kayak itu tuh mau kamu tuh kok, tetap kok ya Aisyah, jangan oleh suatu, nengomahku itu ada duit, jadi gue tak uang, Akhirnya Bilal bebo melaku-melaku bawa pokoknya akhirnya ya untuk. Butuh Nabi kuntek. Akhirnya niru Nabi bagian itu kan yura ya iso. ayo ya kepengen. Nah, nirunya sing fungsi. Nabi itu isinya ada satu. ya, tapi Nabi nggak berani nyimpen dinar, kayak wani niru saya. Nah, ini kok niru saya enak. Nabi cingkrang kalau cingkrang. Nabi wapal Quran. Ayo nak wani. Lalu sering dibantah. Ada ini kiai kok tidak cingkrang. Tapi aku apal Quran, Nabi aku apal Quran. Tapi apal Quran. Angel di. Jadi wong gue mikir, jadi usah. Nah iya, nah ada sunnah rasul, sunnah rasul itu cingkrang toh, termasuk apal. Ora terima apal sing Berarti nak wong rapal Quran yo ora pati anut. Tapi udah jadi jerok jeruk Lah kono jerok-jerok nak lah niki maksudnya ya biasa wae. Akhirnya singkat cerita, Wes di dilakopi Khairul Qurun Wes Alkoni. Lah Ibnu Hayyan nih, wonten sing maca Ibnu Hibban, tapi nah, kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan, mergo titik ego ana sing titik, bak harus titik, ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang fadhailu Wes Alkoni. Ini betul nopo nopo kayak kalau cerita mereka di krusolihin nopo tatanas jalul barokat ngiling ngiling wong soleh itu udah no berkah nopo. Ibu Hayyan itu ngerti Fadl itu Wes Al itu digolek, digolek itu rata ketemu berhari-hari rata Ketika ketemu itu nenggone sungai Dajjal. Makanya saat tadi bilang uh, betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak, di Koran itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajjal. Dajjal itu uh, apa sungai yang di mana Irak. Niku mau kelambine tok pas badhe wudhu. Senengane wudhu senengane pokoke paker banyu Dia ini dari wudhu ya. Uh, terus si Ibnu Hajar tadi tanya gini, "Anta Uwais al korni, apakah kamu Uwais al korni? Terus jawabnya, "Uwais, apa kamu Ibnu Hajar?" Iya, kok kamu tahu nama saya jadi? Terus saya sudah tahu kalau kamu mau datang gitu. Bos, pada tiga bahasa otoni tenang. Maksudnya nak palsu kan gak muka siapa, nak KW kan gak muka siapa, Ini sampai muka siapa itu berarti asli. Masyur. Kemudian saya ajak salaman. Iya coba tiru. Nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayu Dia menolak, saya ajak Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat salaman itu sunnah Saya sepakat oh, salaman itu sunnah Tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah no dijujuk itu tidak mau. Ketika dia ditanya apakah ini haram tidak. Tapi kamu hina, dilatan ditabek wa fitnatan ditmakbuk. Sing daerah no nyucup iku ino. Sing dicucup nak raiso jawab hati bujuk. Sehingga ada ulama yang menghindari salam. Tapi ya kadang-kadang salaman. Makanya wong ngaji. Nah misalnya kayak kiai debutan, ono santri duwi lo nyucup kok, buat tidur tidur wong. Nah, gue kono sing nyucup, sing nyucup ino, sing dicucup Makanya ada ulama yang biasa saja. Tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunnah. Selagi tidak melahirkan fit. Makanya ngaji coba aman. Salaman ku ngomong rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang gitu. Iya. Nah, wasal itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abu Bakar. Jadi orang terlalu terhormat itu sing anut dino, sing dino terawan u. Masuk. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun ya kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang kadang orang santri itu ya salaman, kadang ya buatan. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, ujuk terus, sing sitok arah kuat. Ini catatan. Enggak mau tajak salaman beliau enggak mau. Terus ibu Hajar tanya, saya beri ijazah. Jawabnya lucu ya aja kok. Yo jogeman ninggal sholat jamaah, yo ya jogeman ninggal urusannya wong akeh. Pokoknya anut konsensusnya wong akeh. Padahal di dia ra umume wong, tapi nak ngandani kowe iku sing umume wong. Piye gitu. Ya lek ngandani talzam jama'atal muslim. Tak bertakok. Lah jinan dhewe kok ngono kuwi aja takok aku ya janut tak. Ngene kula sering nak ngaji kuwi tak aku. Kelasnya berbeda. Ora kok terus kula nganggep kelas kaya khusus mboten. Kula iso bayangno, kuwi ya jenenge ora kuat. Lah kan, kan kuat piye? Wong alimmu berat kan. Bon singkat cerita, Sayyidina Umar pada akhirnya ketemu. Ketemu terus ya Was Al-Qarni istighfar. Kita-kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita. Bos al ini nomanis. Gak gelem, gak gelem gelem. Akhirnya Umar ngaku kartu as sing ngongkon aku itu sing itu Kanjeng Nabi. Terus wala budali minto awana ngono aku yo ya gelem ra gelem nurut. Ndonga. Memuakis kan. Nah, itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kamil masyurin bi barokati masjid. Banyak Umar yang masyur, ternyata ada barokahnya masjid. Dulu ketika Mbah Bisri terkenal, itu ada Ki Alim di Rembang namanya Ki Mabrur. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Mbah Zubair. Itu mesti ada. Ada ulama masyur, ada ulama masyur. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Saiban ar yang nggak terkenal. Dulu itu biasa. Orang terkenal kerjasama dengan yang tidak. Sama-sama alim, tapi sama-sama alim itu wes alkoni sehingga dia tidak mungkin kena hisap jadi dua itu tidak neblas ben nak anong di dua ini rati salah no pengira beras itu tidak neblas ben kalau malam itu gak anong di beras ini rati salah no kewani oh rawani kan di beras apa pintal e cek beti ya tapi kira usah terus darah niki Elio sing harus salah gebotan ono ilmu nih tina Umar itu Rasulullah gak nyimpen Wong Rasulullah nak ngendikan ngeten, khairu sedekah makana andoh dihinan. api api sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin Imam, kula sering ngekek mangan santri, santri ngaji maksudnya. Itu ada seorang soleh, soleh betul ya soleh dan dia alim. Takjak teng gudang kula. Roh teng gudang kula ada beras satu pintal lho, Kira rasa kuatir wis bae melarat. Beras kuwi karena tadi ada syariatnya, bensin gue kayak Kue ora sungkan, doa lah neng indukane kudu ketok. mereka nak kue terus bar ngekeki melarat sing mbok kan yo sungkan. Nah itu Yono ilmu, nih kayak melok jalur iku Mulane termasuk Mas masyhure keramat Badullah Salam gurune bapak ibu. ketika anak anak wong ngaji hikam butuh keimangan ada sing ragu. Betul lah, nih iman sama lagi terus wong digandeng dijak nih gudang Badullah dulu ngisor nganti atap beras kabeh gue kok khawatir aku kentek Lah aku itu sak bintang setengah ya usah sak penuhun. ya kan ya keramat itu bertahap. tak jamin trenku naik supir. karena ngenteni ya. Ngakhir tambah tuwa ora. Tambah keramat. Saiki tapi sono alamatnya e, gitu. Jadi ono harapan no. Kenyataannya nyatane kalau rumah tua nggak kayak orang melarat. Jadi sono trene wis ketok. Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais al seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisap karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya. Tapi sing koyo Abu Bakar, Umar sing nyimpen yo ya di alasan piye-piye isane ngamal ku nak ana barang. Lah nak ana barang oleh ngamal. Supaya sing dikai rasungkan kowe kudu ketok lu. Lan kula termasuk amal kula iki nek tiru. Aku nak di dhuwit ku tak di toples. Yo toples yo ana 100.000, wis 100. Jadi perasaanku duitku itu kayak Nazaruddin. <laughs> Maksudnya bertoples. Isinya yo ya rake, tapi orang saya satu. Jadi aku nangke kayak cayate madang saya ketemu, kadang kena tamu tak kayak satu. Sama kan kok coba kayak musa. Bujuku aja tak kok gue satu ples kok gede tuh. kau juta aku ini ilmu nih wali. Jadi nak ngekei uang kesana dunia aku cek. Oke. Hmm, jadi kabeh ben. Lha iku nabi yo pandu kono khairu sedekah maka ana anzuri nah nabi ape sedekah sing sisane wae cek kok. Jadi kabeh ku ono ilmu. Sementing aja nuruti naf. Nuruti nafsu nyimpen donya mergo kuwatir melarat, kuwatir ramangan itu setan yo. Iblis yo. ya itu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil Setan itu mengancam kamu kalau sudah kok kowe ke. Redaksine Allah asyaitonu ya itu kumu fakro setan tuh ngancam kue nak sering sedekah kue diparingi ini Tapi nak dikelola secara syariah tadi itu tidak sih. Makanya kamu punya dua pilihan. Madzhab Abu Bakar itu yang angel ke sugese, bar lagi lo mau itu yang angel. Terus jumlah yang dikasihkan miliar ya, bukan satu juta. Tadi tak hitung. Usman tadi berapa? Sewu dinar itu yang rupa dinar itu loh. Belum unta belum itu sewu dinar. Sak dinar 4,2 gram itu sekitar seribu 4000 gram. 4000 gram kali sewu Ono oh, miliar. 2 miliar. Ikut yang dikekno perang Tabuk, belum sodako-sodako yang lain. Sampai kaji Nabi saking sungkane muni ngene. Nabi dawuh ngene, "Wis man, kowe nglakoni opo wis ra ngarah disiksa pangeran." <laughs> saking kakeane. Lah umpar ngekeki emas sik takok ngene, "Ya Rasulullah, lalu kafilah yang berangkat ke Tabuk itu butuh kuda berapa?" Sewu. Saya nyumbang 200 sak pakaiannya sak konsumsi. Butuh entah berapa saya nyumbang di akhlas saya ya, wa aktabia. Ya. Wah serah kebayang serah kebayang. Wah nanti mulai hitung sekitar 16 miliar. Kita tahu sudah kok kiai 16 miliar. Yo ya, ora usah kiai ini lah terus wah ayo tok Wah pola kan. Wong di duit sakmono mesti pola. Senajan contoh ayo kalah tapi mesti sok ora kepikiran dadi kepikiran. Duit sami ini kok bucu wis tua. <laughs> Mulane ra usah, ra usah. Biasa ae ra sing kok 200.000, 100.000. Penting dia ini coba listrik ngono. Keruwetan kan ilmu-ilmu kelas tinggi ini napa? Wah, surah ilmu ini kaji Nabi, ilmu ini Sayyidina Abu Bakar, Umar, Usman, wis ilmu kelas berat. Nah, niru Wes Al-Qarni gimana? Ayo, niru sopo jadilah diri hebat kita bangsa yang berkarakter Wakala lan dawa sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawe ngene komentar itu. Fama hiya illa jifatun mustahilatun alayya kilabun hamun najtibaha fa in tastalibha kuntasilman li ahli wa in tastadibha nasa'atka kilabuha Fama ya mongkorano te dunya iku ila sifatun kecuali mo batang. Sifatnya batang mustahilatun kang dipaesi, rubah makna dipaesi. aku ku kote batang cuma sawangane ku api. Alih kang iku yang atas dunya kila kila pira-pira asu. Sing berebut asu. Kira eh, rasa tersinggung biasa. <laughs> Kita itu semang dablek. Komentari asu tenang ya. biasa. Nama Biasa. Hamuhunna kang utawi cita-citane utawa karep-karepe utawa karepe kilap iku ijtidabuha iku ngrebut dunya. Dadi sing ngrebut dunya wah suka kabeh. Fa in mongko lamun ngeduwi sira ha ing donya kun tak sing dawuh Mas Safi lho ora kula. Dadi kula ora melok-melok ngomong ae. Fa in mongko lamun ngeduwi sira ha ing donya kun ta mongko ana sira iku silman berarti ngajak damai li ahliya maring penduduk donya asu kok lagi rebutan balung, kue rame melok-melok, ya berarti kue rame perlu perang be asu. Tapi nak wa intas tadi, lamun melok narik siroha ing dunyo, ono asu rebutan balung. Kok kue ape melok ju? Po, yo ya nazaat Mongkong lawan si siro, apa kila gua asu nih dunya. Lane nak kue kepengen ratu tukaran be asu ya rasa melok ngurusi dunyo. Tapi kok mati Laparan berdoa. Kalau nanti cerita nih, ketemu wong alim sini, jadi ya ini ngalim. Kalau cerita ngono, ini Imam Syafi'i iki iku. Agar muni batang yang kono elek. Dene ra menangi ana batang gerek. <laughs> Cangkemmu. Jadi Imam Syafi'i darani donya itu batang. Batang konotasinya kan Imam Syafi'i gak menangi ku sono gelek tongkol. Lah iku ayo batang tapi halal. Lah Jifa e dunia itu cukup batangnya suku, cukup batangnya greng, ya, ya ya lah. wil Oh dia senengnya pol, bencana dua semua nengnya pol. Aku tau ngomong ini, kiai seneng duit itu serali. Nah, aku walian, gak di duit itu langsung mikir. Lo sering cocokan be wong ngalim-ngalim angkatan pun. Mesti pendapatnya beda-beda. Nah, kalau nanti diamuk malah ini kurang ajar. Gonjran ambek tamu kuwi ora pati cocok ngene Tamu ku aset cangkem wae. Ucap kok eleke ngono. Jadi mazhab ini wae Padahal nak mazhab kula kan mirip Ibnu Hajar Al Asqalani kitab niki. Wong nak kenal pangeran, niku ambek makhluk mesti ra ono enake. Jadi mirip pula lah sono bener kula niku sono bener. Kula jagungan niku ra pati. Dan itu saya orang pati bener belas, tapi ya kiai, mau jadi tapi itu, tapi ini keberatan kalau teori orang di duit kan dari gak realistis. <laughs> Bisa orang di duit ramah masalah, Gus Dunia kan alas rano sing duit. Jadi berkat di duit mau alas sesuai pelem rano sing duit, saya ini masalah sih, mau ditakwil. <laughs> apa ditakwil? Anu bos, anu anu. anu. Tapi saya gede nih rontok melarat. Kalau <laughs> syukur. Megatan, uripe ruwet, macam-macam. Wah, jebule bener jenengan, Gus. Kok tambah usuk tambah melarat. Urung tak pasono, tak pasono tambah nemen. Urung tak pasono, tak pasono tambah. Ya, baik kalau suwon ya, sementing kabeh iku pimpin, ya kabeh napa. Kowe ngingkari duwe ya jabatan yo piye. Piye piye ana nabi saleh sing duwe pangkat duwe napa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu gerojo, Nabi Sulaiman gerojo, Nabi Dawud gerojo. Ini di Quran nonton ayat apa? Apakah kamu menghasuti barang-barang sing ma'atar wa min Kue rai Dawud pangeran nganggu-nganggu kok tahqiq fakot ateina ala Ibrahim al-kitabah wal hikmata wa ateina umulkan nopo azim. Mulane ngaji. Makanya saya tuh sering kritik orang tasawuf. Orang tasawuf itu berlebihan ketika mengkritik dunia be pangkat. Itu ya keliru. Quran dewi ngendikan am yahsudunan nasalama atahum wa napa min Kowe aja geman hasud be wong karena dia punya pangkat. Fakot ataina ala Ibrahim alkitab fal hikmata wa rum mulkan azim. Saiki alu Ibrahim wong soleh ta soleh buyute soleh Nabi Ibrahim duwe keluarga besar zuriyah zuriyah, kaya Nabi Nabi Dawud Nabi macam-macam iku ya do duwe kerak tapi dikelola saiki Nabi Sulaiman sugih dekne ora tau mangan enak ujung-ujungnya sugih go bangun Baitul Maqdis sampai kabel berlapiskan emas ujung-ujungnya Nabi Dawud sugih ya dibangun bangun Baitul Maqdis Kajing Nabi melarat Mergo Nabi ngumpulno dua kebenaran, Marat ya tahu, sugih barang ya Bareng sugih mimpin Medina ujung-ujungnya gue berantas kekafiran, gue direkno tahu. Jika dengan kekuatan pasukannya Mekah Medina ra oleh dijamah wong mus, berarti pangkatnya Nabi di apa? Menghilangkan kemus. Nah umpama wong tasawuf kan rai somangane kangelan. Ketua RT lho orang. Pak gaya aturan bar maghrib jam ngaji, wong RT orang. Makanya ngaji. Jadi yang soleh jabat ya banyak, yang soleh gak jabat ya. Lah sing ra jelas ngene iki sing ra ono, ini ra ono kembaran. <laughs> Maksudnya sufi ya ora ahli fikih. Ya ora ya ora, tapi wani urip. Wah, itu iya. pemberani tenan. Aku yo ya ora roh, kok sampean takoki pangeran dunya opo sampean jawab iki yo roh. <laughs> Nah, kula dhewe nih wopo mulang. Uang sopo, iya. tiang-tiang ini. Dan akhirnya tak tahu. ngomong itu yang ngaji. Tak ulang pisan. Lah kula kan orang. Wah kula teng omah ya mulang ning kudus ya mulang ning kene mulang. Aku kan kan sih. Kalian kesbat. Tak ulang pisang gitu. Orang. Wes muga-muga sepuro pangeran. Nggih, pokoke yakin Allah Rahman Allah. Wal makolatul khom sunute makolah kang kapek seket iku ngene an Abdul di sini Abdul Faid bin Nun Al Misri wasmu utai asmane Nun iku Tauban bin Ibron. Wakila Al Faid bin Ibron. Wabu te abai sinten Tauban apa bin Nun iku kana naubian bahwa ohadu waktu tiang-tiang naubi tiang-tiang daerah berikutnya bahwa utawi Oh jenenge sapa gendon. Mari jenenge wis beda, mergo ora KTP ini. Sing sitok muni Tauban bin Ibrahim, sing sitok muni Fat bin Mergo ora ana ora ana kakak iki. Lha jeneng kok bedane kok akeh kan. Sing sitok muni Tauban, sing sitok muni Fat. Bapaknya padha ngene iki Ibrahim. Ya? Lah ya padha-padha bin. Lah ya ning jenenge bapak kok ora ning jenenge anak iku aneh. Aneh ulama di ora aneh. Ya bukan dhisik ora ana pendataan KTP ora. Pokoknya registrasi HP rawon? Jenenge akhirnya ya wong dhisik wis angel. Wawa te dunun ngono mawon nggih. Mergo dekne terkenal be. jeneng niku, terkenal lakope napa? Dunun. Wawa te dunun wa awhadu waktu. Wong tunggal maksudnya orang terbaiknya, wong tunggale waktu periode iku apane ilman ilmune waru anan waro ini wahalan lan tingkae tingkae perilakune wa adaban lan Wa kana lan ana sapa dunun rajulane wong lanang nafifan kang kuru. Tak luhu kang ngunggahi maksudnya kang nimpali hu ing dunun apa kumroten kemerah merah Itu maksudnya kuru terus wajahnya kemerah merah saking seringnya melek. Laisa ora ana sapa dunun bi abyad dil kelawan putih jingkut. Ya mau ana siji loro, ya rapi lah. Tufia sanata khamsin wa arba'ina mi'atin kabudute tahun 245. Iya termasuk idolan Imam Ghazali, idolan ulama-ulama. Teng Risalah Al ya, kitab panutane Torikoh, kan kitab nopo Risalah nopo Al Kusheriyah. Jadi nyata kalau terang masalah Torikoh. Torikoh. Torikoh itu semuanya baik, asal yang sudah di ACC di Torikoh nopo Mu'tabar. Iya. Ya ada macam-macam lah, ada Naksabanti, ada Kodari, ada Dijani, satu macam-macam. Masuk Torikoh tapi mereka itu ya detail ya butuh guru macam-macam. Tapi yang jelas untuk saya, untuk sanat kita, kebetulan kita lah. Jadi sudah bahasa sopan kebetulan kita. Dulu Mbah Mun itu punya Mbah, namanya Mbah Mat. Dia termasuk guru dari Lukman, Mbah Mat. Mbah Mat itu Mbah Mbah Mun ya gurunya Mbah Mun ketika beliau belum ngaji di Leboyo ngaji sama Mbah Mun itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abu Bakar Sato yang arang I'anatul ya Talib. Saya itu tahu banyak karena Sayyid Umar Sato punya cucu hidup di keluarga saya. Hidup di Sedan kan. Yang di Holly terbesar di Sedan namanya Sayyid Hamzah Allah. Sato itu cucunya Sayyid Umar Allah. Dan Sayyid Hamzah itu dekat sekali dengan mbak saya. Singkat cerita, Mbak Ahmad Sueb itu mbaknya Mbak Mun itu minta ijazah toreko sama beliau dilarang kemarin gini cung kowe wong alim sebenarnya mulang pondok wis kamu tak ganti kitab ini terus dikasih kitab Arisalah Al Kusyairi Mulane ini Jawa akeh jenenge Kiai Kusyairi iku anut sing aran kitab Arisalah Al Kusyairi pengarangnya jadi Imam apa Kusyairi saya dhisik wong ngarang yo ora niat ngarang kayak ora disertasi terus ngono gitu gawe skripsi ku ora, iku ora ape ngomong ning dosen nggo naik. Dhisik ora. Dhisik ora ana wong kitab ning ngarang saking ikhlase ku ana kancane takok. Terus disurati, misalkan wong takok. Dhisik kanca dhisik ya do waras ora takok carane sugih. Takok carane usul ila Allah niku sepundi, terus disurati. Lan diarani arisalah itu iku surat. Al-Qusairi amarga dikarang Imam Jadi ora niat ngarang terus disurati Kira aku ben dadi wong saleh ngene kok oh, kaidah ini ini. Terus syaratnya dari wong soleh itu niru wong, orang oleh langsung niru pangeran, kudu niru wong. Iya dia pangeran itu kodim, kodim orang kena ditiru, kok kodim be hadis orang hubungan Kita itu hadis pangeran itu. Kodim, dia niru pangeran ramu, dia wani niru pangeran ramangan, ranyekel duit, mana ada Tapi niru kaji nabi, kaji nabi gak kasih pangeran, lo apa nih? Gak musuhnya piro-piro. <laughs> Wah aneh-aneh. Rasa GR niru ku sing babak, napa? Gandeng ya babak ya, gandeng sing Terus wong toreko nu gak ada ngeten Kiai Fuad. Wong kudu di guru, pokoke kudu di master. Alasannya ketika pangeran nyebut wong soleh, mulai ini wong wong kampus kudu belajar dari ini. Mereka kan biasa textbook membuat referensi, membuat perbandingan, menyimpulkan sendiri. Itu kalau dalam toreko masalah orang itu butuh guru. Sampai ada kata-kata manta alama bila sehin fasehuhu setan. Karena begini, ketika Allah nyebut wong soleh, rumah tenan iki disekseni malaikat. Ketika Allah nyebut wong soleh, itu sing disebut manusia. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Disebut siratal ladina. Dalan sing lurus apa dalane wong-wong. Wong-wong iku manusia ta langsung pangeran. Jadi wong nak kepengin soleh yo niru wong soleh. Mergo iku sing iso mbok tiru kene niru pangeran roh wae Terus beda kowe iku hadis pengiran nih Mulane Sirotol mustaqim mesti ana apa Gusti? Sirotol ladina. Dalane wong-wong sing an'amta. Nyebut master, nyebut percon. Nah dari situ ulama-ulama nak ngarang kitab ku nyebut mana kibul akhyar. Nah kitab risalah kusyariah itu nyebut Zinnon itu sejarah ini, Abu Yazid, ini Abu Qasim Al Junaidi, ini itu diceritakan. Nah, itu mergo ini nyebut sing dina anak Wes paham? Jadi niru guru, niru wong itu ono perintah Quran. Malah mereka takut. Dasarnya apa? Ada hadisnya enggak? Kue kurang roh, amen takut. Kowe ora butuh hadis Fatihah sing ibu waca bendina iku siratal si fatih sifate siratal lagi. Nah, galane wong akeh. Berarti butuh master sing rupa uang. Uang itu dalam konteks ini ya guru. Bocah kok kandangannya angel. <laughs> Mulane terus kitab-kitab tasawuf itu nyebut guru. Salih bin Athaillah ngarang hikam disebut Abdul Abbas Al Mursi niru Abdul Hasan Asyadili Abdul Hasan Asyadili niru Abdul Salam bin Masyis niru nganti tuh Sayyid Idris nganti tuh Sayyid Husain Sani Husain Mahdi sampai kancing Makanya kalau sering nyebut guru-guru kulo mergo sirotol mustaqim. Quran orang ngendikan sirotutah ya Allah tapi sirotol ladina. Cek ngandel tapi cakut kandane. Kita bisa berpikir ngapain anut orang lain kan sama-sama manusia. Iya kodo manusiane tapi kodo pinter kayak goblok. Orang orang pinter-pinter. Kau apal Quran, apal hadis, soleh, ratau pacaran, ratau tentunya Kok terus mbok padakno kowe sing nasu kebutuhan. Ya paham ya melane lah Arisala al Fisheria itu cara ngarangnya itu nyebut mana kibul ya sejarah-sejarah orang apa? Nah, itu terus sebagai pengganti toriko di ahli ilmu. Nah, ini kayak pulau nu hakikatnya ya toriko. Tapi ya model ini Lalu kalau ada kita usul nanti lali jumlahnya. Eh, kulo sinau dewe kadang wonten tamu kulo kene. Lah sampean ngaku sakit maca tak kei. Eh dolan nggon. Kulo cek duwe seri nih kathah. Biasane ana kiai seneng sinau, Gus kulo ora duwe kitab niki. Biasane tuku yo ya kang ngilang. Kulo kadang nak tuku nganti nang Mesir, kok Libanon kulo. Nah pas ra ana teng Indonesia nggih kita kekno, nggih kita kiai ne saleh ana nuri ngono. Potongane rong pati seneng duwe ngoten. Nak jaluk tak kei, tapi nak jaluk gaya-gaya nantok. Untuk kita fokus bar, akeh. Kan ra ini kan ketoro. Ora buta muka syafa kang ngono wis ketara kaya ngono. Lah iya tak cerita. Lah mulane Imam Ghazali dhewe ku nak ngarang kitab Ihya, misalnya kita bi salat, bar diterangno syarat rukune mesti temriku hikayatu salatul khosiin cerita-ceritane salat wong bungsu termasuk cerita salat Sayyid Ali Zainal Abidin ketika omah kobong tetap enggak menghentikan apa sholat terus di sini Umar ketika kena panah ditarik loro ditarik loro terus beliau dawuh kok tarik pas aku sholat pas sholatku in musul ditarik gak kroso nah, iya. artinya ketika mencontohkan sholatnya orang khusyuk gue kan gak iso gak contoh Allah contohnya tentu menuso menuso solat sing sholat disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladina. Berarti butuh ladina. Kalau wong mandiri kita bisa berpikir, kan bisa belajar lewat buku-buku buyut. Wes saya ingat dulu aku tak ngadel wong Ayo penjawab tadi. Ya dengan ning arepku. Gak gak gak aku Imam Syafi'i. Saya sangat tenan. Jos tenan. Wong kok tenangnya ngono aku, <laughs> kok tenangnya. Lah yo iya, terus piye nek wong ngrasani aku? Berarti dia lu khianat. Lah iya. Iku berarti aku wibawa. Alhamdulillah aku apa? Wibawa. Nyatane ning aku orang apa? Ora. Wa kana rajulan nakhifan ta'lu khumrole sabi abjadil atau fiya. Kullu khaifin min sa'in hari pun alam dimen. Terus ada. الحمد لله من الأنبياء نبونا ليلة ومبلغ الرضا وسنة الحمد لله من الأنبياء نبونا ليلة ومبلغ الرضا وسنة الحمد لله من الأنبياء نبونا ليلة ومبلغ الرضا وسنة الحمد لله من الأنبياء نبونا ليلة ومبلغ الرضا وسنة